Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azbani wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah sebagaimana seperti biasanya nam memurajaah kembali hadis-hadis yang sudah pernah dihafal. Hadis pertama, hadis kedua sampai hadis yang ke-7. Nah barakallahu fikum. Namun untuk kesempatan kali ini eh, antum baca hadis pertama dulu. Bismillah. Bismillah. fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rahu Rawal Bukhari Muslim. Nah, bisa diulangi lagi ya. Saya hadis pertama lagi. Nah, barakallahu fikum atau baca hadis yang ke dua. الصلاة زكاة صم رمضان إن استطعت إليه سبيلا قال فعجبنا له Naam barakallahu fikum. Antum hadis yang ke tiga. muslim. Naam. Antum hadis yang kelima. Yang keempat. Yang lima dulu, yang lima. keempat. Yang kelima. Man Wa na'am barakallahu fikum. Jangan tertukar ya. Hadis yang keempat antum. Belum hafal? Sudah? Belum? Antum sudah sampai hadis keberapa berapa yang dihafal? Lupa. La ba'as. Nah, khair. Nanti ulang-ulang nanti ya. Ulang-ulang ya. Antum hadis yang ke tiga hafal? Masih ingat enggak yang ketiga? Coba. Kunyal Iqamus warahmatullahi wabarakatuh. itaiz Awa, hadis yang keempat antum. Yang keempat, hadis yang ke-6 Apa? Enam. Abu Ruqayyah bin Aus Adari radhiyallahu anhu qala Anna sallallahu alaihi wasallam Pelan-pelan ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadi nasihan kulna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li aimmatil muslimin wa ammatihim wa muslimin. Naam barakallahu fikum. Hadis yang ke-8. Dafar belum? Yang terakhir yang delapan. Hmm. Jangan tertukar-tukar. Wa yuqimus masalah. Wa yu'tuz zakah. Naam barakallahu fikum. Ini hadis yang ke-8 diulang-ulang. Untuk yang besok insyaallah setaranya hadis yang ke-8 ini. Untuk yang acak-acakan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Naam. Kita lanjutkan qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik. Yang pegang syarah perhatikan ya. Kata beliau di sini wa ruknul awal itu ya. Wa ruknul awal dan rukun yang pertama dari rukun Islam yang sudah kita ketahui ada berapa rukun Islam? Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik dan toleh-toleh. Wa ruknul awal dan rukun yang pertama huwa syahadatan, yaitu dua persaksian. Apa persaksian tersebut? Naam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Naam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Abdun la yu'bad, na barakallahu fikum rasulun la yukadzab, Nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak dustakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa humal asas yang mana kedua-duanya adalah pondasi. Kedua-duanya adalah pondasi, asas. Ya, pondasi daripada agama Islam ini karena yang pertama adalah at-tauhid, nah itu ya, al-ikhlas lillah, yang kedua adalah mutaba'ah nanti. Maksudnya ya, yang mana dua-dua itu adalah pondasi daripada amalan kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah tanfi jami'a syirki. Maka la ilaha illallah meniadakan seluruh kesyirikan. Wa tukhlisul ibadata lillahi azza wa jalla dan memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah dan persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah tanfi jami'al bid'ah wal muhdatsati meniadakan seluruh perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini wa tusbitul amala bis sunnah al waridati anhu sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan amalan dengan as-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wa bihadza yahsulu lil muslimi ad-dukhul fil Islam. Maka dengan sebab ini seorang muslim dikatakan masuk ke dalam Islam sah manakala dua perkara ini ada pada seorang muslim yaitu al-ikhlasu lillah dan juga apa? al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya, dua syarat ini jangan sampai terlupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Apa tadi dua syarat? Allah Apa dua syarat tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Perhatikan, ikhlas dan mutaba'ah. Antum harus perhatikan fokus. Jangan sampai antum seperti na barakallahu fikum diibaratkan zaidah. Paham ya? Zaidah itu wujudu wujuduha ka'adamiha. Ya, fokus. Jangan seperti zaidah. Zaidah itu tambahan. Wujudnya bagaikan enggak adanya, gitu loh. Paham ya? Jadi antum wujud. Anta kan wujud. Jadi wujud. Nah, perhatikan. Nah, dua syarat tadi apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Naam barakallahu fikum. Nasallaha an yubarik fina jami'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, qala wa yuqimus shalah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah menegakkan salat dan mereka menegakkan salat. Jadi dakwah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bukan sholat duluan. Tapi pertama kali apa? Tauhid. Dakwah yang pertama kali apa? tauhid. Na'am barakallahu fikum sebagaimana Rasulullah ketika mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Apa Rasulullah? Na'am barakallahu fikum wasiatkan dan juga perintahkan, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Al-Yahud wa Nasara. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Falyakun awal madad'uhum tad'uuhum ilaih ila an yuwahidullah. Pertama kali yang hendaknya engkau dakwahkan kepada mereka adalah bagaimana caranya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya tauhid diterima salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Tanpa tauhid yang terima. Apa maksudnya ya? Tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Qala wa yuqimus salah dan mereka menegakkan salat. Ini perintah pertama kali apa? Diperangi dulu Nah, maksudnya kalau mereka ini orang-orang kufar yang istilahnya dalam keadaan nah mereka ini ingin melawan atau yang semisalnya, nah pada asalnya adalah diperangi terlebih dahulu sampai mereka mau apa? Mau bersaksi la ilaha illallah anna muhammad rasulullah. Kalau sudah bersaksi seperti itu bagaimana? Kemudian mereka menegakkan salat. Nah, salat apa di maksudnya? Salat lima waktu. Dulunya salat lima waktu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ritual Isra Mi'raj, na'am, belum ada kewajiban salat lima waktu. Paham ya? Adapun kewajiban salat salat lima waktu tersebut adalah setelah tragedi apa? Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah ketika di Mekah pertama kali 10 tahun kurang lebihnya berdakwah mendakwahkan tauhid. Banyak halangan rintangan dari orang kafir Quraisy, bahkan dari keluarganya sendiri. Nah, barakallahu fikum dari kerabatnya sendiri. Namun Rasulullah senantiasa mendakwahkan apa? Tauhid Kemudian ketika 10 tahun tersebut meninggallah dua orang. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid istri beliau, yang kedua Abu Talib paman beliau. Abu Talib kafir. Tapi karena Abu Talib tersebut dekat sekali dengan Rasulullah, Rasulullah merasa sedih dengan meninggalnya dua dua sosok tadi itu. Apa maksudnya ya? Khadijah bintu Khuwailid dan siapa tadi? Abu Talib. Abu Talib siapa namanya? Abu Talib siapa namanya? Hah? Abdu. Eh, Abdul Manaf. Abdul Muttalib siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Jangan sampai terlupakan ya. Nah, akhirnya Rasulullah dihibur dengan tragedi Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam hari dari mana ke mana? Nah, dari Makkah ke Palestina, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa semalam, bayangkan itu. Nah, Subhanallah asra Asrabi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad di malam hari. Mulai dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kok bisa ya? Jaraknya kan jauh. Padahal cuma semalam kok bisa? Naik apa? Eh? Naik buruk. Nah, buruk ini hewan apa apa? Apa bentuknya kayak apa? Kita lewati dulu. Lebih besar daripada keledai? Hmm, masih keliru. Lebih kecil daripada kuda masih keliru. Eh, apa itu buruk? Masih ingat nggak antum buruk? Nah, kalau orang-orang awam menafsirkan buruk itu yang badannya badan kuda, kepala kepala perempuan, pakai mahkota itu. Kalau dijual-jual pinggir jalan itu biasanya gambarnya. Itu keliru ya. Nah, buruk itu apa? Ingat nggak antum? Lebih besar daripada keledai? Lebih kecil daripada? Tonggol? Allah <laughs> mustahil. yang benar, nanti keliru bahaya nanti. Lebih kecil daripada apa? Bagel. Baglun. Kalau zamannya bigol, Oh ya, jangan jangan keliru. Barakallahu fiikum. Jadi, fauqal himar dunal baghl. Fauqal himar dunal baghl. Jadi dia lebih besar dari himar, tapi di bawahnya bagel. Bagel itu perkawinan antara apa dan apa? Kuda dan apa? Ewa. Paham ya? Perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, barakallahu Nah, ingat-ingat lagi buruknya ya. Bagaimana kecepatannya? Sekejap mata. Intinya cepat sekali barakallahu fikum. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa Palestina, sebelum Rasulullah melakukan apa? Mi'raj, Mi'raj itu naik dengan tangga. Intinya ketika tragedi tersebut ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, disitulah diikat burak tersebut. Sebelum naik ke atas Rasulullah melakukan apa? Salat dua rakaat. Paham ya? Di belakang Rasulullah adalah para nabi dan rasul. Kok bisa? Padahal kan sudah meninggal. Bagi Allah taala semuanya itu mudah. Paham ya? Enggak perlu kita tanya, bagaimana kok bisa? Bagi Allah taala semuanya itu mudah untuk diwujudkan. Paham ya? Rasulullah jadi imam. Ya, di belakangnya adalah para nabi rasul. Setelah sholat barulah Rasulullah naam naik ke langit. Mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Nah, semua yang ada di langit tersebut menyambut dengan sambutan yang sangat mulia sekali. Nah, barakallahu fiikum. Ditanya, "Siapa yang bersama Jibril?" Yang bersamaku adalah Muhammad Rasulullah. Ditanya, karena Jibril alaihissalam bersama Rasulullah di situ. Langit pertama, langit kedua, sama langit ketujuh. Nah, Sampai langit ketujuh barakallahu fikum yaitu di Sidratul Muntaha. Di sana ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur semacam rumah yang senantiasa dimakmurkan di situ. Para malaikat, ribuan malaikat setiap kali masuk itu nanti enggak keluar selama-lamanya. Setiap hari gitu terus. Berapa ribu yang sekali masuk itu? 70 ribu. 70 ribu malaikat sekali masuk itu nanti enggak keluar lagi sudah. Setiap hari begitu terus. Menunjukkan apa? Banyaknya para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah taala. Bayangkan itu. Nah, saat itulah terjadi apa? Terjadi perkara diwajibkannya sholat lima waktu. Awal mulanya berapa dalam sehari? Awal mulanya ketika Rasulullah belum turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali awal mulanya? 50 dalam sehari semalam 50 bayangkan tuh. 50 kali. Lah sekarang 5 kali itu banyak orang yang malas, ya enggak? barbelannya kuat, larinya maraton, eh, push up, sit up, melangkahkan kaki ke masjid walaupun rumahnya cuma berapa meter? Satu meter dia nggak kuat. Banyak lima, padahal lima ya. Ini lima puluh awal mulanya. Lima puluh. Kemudian ketika Rasulullah turun ke langit yang keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam, umatmu nggak akan mampu. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun naik dan minta keringanan sampai dikasih keringanan lima kali dalam sehari semalam. Tapi senilai dengan lima puluh tadi. Paham ya? Lima tapi khamsun katanya. Lima kali dalam sehari semalam tapi lima puluh nilainya. maksudnya ya? Sebanding dengan yang lima puluh tadi itu. Nah, ini pun apa? Banyak orang yang masih malas-malasan. Nasallahu salamata wal afiyah wa nasallahu an yahdiyahum jami'an. Nah Itu sekedar apa? mengenang kembali sejarah Isra Mi'raj. Jadi enggak perlu nunggu setahun sekali memperingati Isra Mi'raj itu ya. Begitu ada kesempatan peringati. Kan ya? Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu memperingati Isra Mi'raj. Memperingati Maulid Nabi setahun sekali. Kita enggak. Kapan ada kesempatan pembahasannya sampaikan Isra Mi'raj. Kan ya? Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah naik dengan tangga. Paham ya? Nah, tidak ada yang tahu besarnya seberapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Qala wa yuqimus salata fala yakfi an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah bala budda an ya'mala bi muqtadasy syahadatain. Enggak cukup eh, orang itu bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah itu enggak cukup, tapi harus seseorang itu mengamalkan apa yang diharuskan konsekuensi daripada apa? Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Allah musta'an. Jangan tertipu dengan apa? gaya bahasa orang-orang yang nah mereka mengatakan ahlus sunnah, eh, mengatakan salafiyun, tapi sukanya apa? memberontak, membunuh diri, kudeta. Kita ini membawa bendera Rasulullah panji hitam katanya. Panji hitam maksudnya apa ya? Kata-katanya nanti akan akan apa akan datang di akhir zaman panji hitam. Allah musta'an. Kemudian mereka membawa, membawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mereka inginkan adalah orang-orang ISIS itu, yang kalau orang-orang orang-orang apa Khawarij itu yang mereka inginkan. Jadi kita inilah pasukan-pasukan yang turun di akhir zaman, kita inilah kata mereka. Akhirnya lambangnya ISIS apa? Bendera warna hitam. Tulisannya bulat gitu, warnanya putih. Hati-hati. Jangan tertipu ya. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum karena nanti tragedi Imam Mahdi itu masih nanti. Imam Mahdi itu barakallahu fikum nam ketika disebutkan dalam sebuah hadis Imam Mahdi itu namanya dan nama bapaknya seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Dari keturunan apa? Ahlul Bait. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Al-Hasani, Al-Fatimi, paham ya? Nah, dari keturunan Fatimah bintu Rasulillah. Dari keturunan Hasan bin Ali. Nah, barakallahu fikum eh, Al-Imam Mahdi. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdullah. Ketika itu ketika dipimpin oleh Imam Mahdi barakallahu fikum Nabi Isa turun. Ewa, Nabi Isa turun, nah barakallahu fikum disuruh oleh Imam Mahdi engkau yang imam. Kemudian Nabi Isa alaihi pada eh, Nabi Isa alaihi mengatakan masing-masing kaum itu ada pemimpinnya. Jadi engkau lah yang imam. Akhirnya Mahdi yang imam. Nah, salatlah Nabi Isa salam di belakang Imam Mahdi. Apa maksudnya ya? Beliau kurang lebihnya sekitar tujuh tahun memimpin itu tentram semuanya. Masya Allah. Hewan-hewan yang semula enam ribut akur, akrab hewan padahal. Buah-buahan biasanya berbuah kecil besar. Paham ya? Kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh di mana-mana di zaman Imam Mahdi tersebut. Nah, barakallah fikum karena ini detik-detik akhir apa? Nah, hari kiamat. Nah, maksudnya ya, karena posisinya itu nanti bersamaan dan itu juga dajjal. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kisahnya nanti rentetannya itu dajjal, kemudian nah, Nabi Isa dan Mahdi tadi itu, paham ya? Setelah itu muncul Ya'jud Ma'jud. Eh? Bentuknya kayak apa Ya'jud Ma'jud itu? Wallahu wala alam itu aja. Karena banyak orang gambarkan walaupun menafsirkan hadis, tapi gambarannya hidungnya panjang, kemudian telinganya lancip kayak alien katanya. Itu semuanya Israelnya. Paham ya? Yang jelas Ya'juj Ma'juj sudah ada. Ha? Dibentengi oleh Raja Dulkornain. Kalau mau lihat kisahnya dan tafsirannya dalam surat apa? Al-Kahfi itu. Dibenteng Raja Dulkornain sudah ada. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Air telaga itu sekali sedot habis. Paham ya? Bayangkan itu, air telaga. Eh, sekali minum habis gitu, paham ya? Nah, berarti sekarang sudah ada, sudah ada, cuman di mana letaknya wallahu a'lam. Maksudnya ya, Allah musta'an. Sudah ada ya Ya'juj Ma'juj. Nah, ketika keluarnya Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa Salam dan juga orang-orang mukminun yang bersama beliau tidak mampu lagi. Nah, barakallahu fikum akhirnya mereka naik di Bukit Tur. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum disitulah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Akhirnya Allah taala kabulkan doanya. Nah, Dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam riwayat ada yang mengatakan semacam ulat nempel di leher-lehernya Hajar Majud kemudian hancur seketika. Paham ya? Ada juga intinya Allah taala memusnahkan mereka. Akhirnya bumi ini penuhi dan bangkai Ya'jud Ma'jud. Sebelum tragedi itu, Ya'jud Ma'jud sombongnya bukan main. Penduduk dunia habis katanya. Tinggal yang di langit. Akhirnya dia nah mengambil apa? Anak panah dipanahkan ke langit. Setelah dipanahkan Allah taala uji anak panah itu turun ke bawah membawa darah. Dah beres sudah katanya. Karena bilangnya sudah keluar darah tadi. Padahal itu ujian yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya kalau nanti melihat nanti kalau belajar lumatul etikat nanti Allah ada di akhir-akhir itu pembahasannya. Nah, barakallahu fikum dinukilkan di sana. Yang jelas setelah Nabi Isa alaihissalam berdoa tadi barakallahu fikum hafizakumullah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bumi dipenuhi dengan bangkai Ya'juj Ma'juj tadi itu. Allah telah turunkan hujan yang sangat deras, bersih, Kemudian Allah Taala mengutus rih. Nah, itu rih itu yang apa? Mewafatkan segenap kaum ini, Semuanya wafat semuanya. Nah, yang terkena angin tersebut. Tinggallah orang-orang yang jahat, orang-orang jelek, orang-orang kufar. Gak ada lagi kalimat la ilai illallah diucapkan enggak ada lagi sudah. Paham ya? Nah, disitulah tegak hari kiamat. Allah mustahil. tegak hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kita berharap ya semoga kita tidak diwafatkan dalam keadaan menyaksikan hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna min syiraril khalqi indallah nam man yudrikus sa'ah wa ahya man yudrikuna sa'ah wa ahya sesungguhnya atau kama qala Nabi sallallahu sesungguhnya orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala nam min syirril khalqi wa min syirrin nas itu ya dengan semakna itu yang paling jelek adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaannya masih hidup paham ya oleh karena itu kalau antum jumpa at-taifatul mansurah Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat sampai hari kiamat itu enggak sampai hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat. Itu penafsiran yang benar. Ila qurbi qiyamis saah. Sampai mendekati hari kiamat. Bukan hari kiamat itu masih ada enggak ada lagi sudah. Kebaikan enggak ada lagi. Tinggal orang-orang jahat, la taqumus saah illa ala shiranil khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali di muka bumi tinggal orang-orang jelek, orang-orang jahat. Kemudian la taqumus saah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, enggak ada, enggak tegak hari kiamat kecuali kalau di muka bumi sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Mahfum insyaallah ya. Akhirnya Ka'bah Baitulil Haram yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang sangat ketat hingga Abrohah saja yang dikenal tentara pasukan gajah itu tidak mampu nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh orang yang memiliki dua betis kecil hitam pendek tapi dihancur, itu bayangkan itu. Karena enggak ada lagi tauhid sudah. Paham ya? Allah taala sudah nah barakallahu fikum menghendaki untuk apa? Tidak dilindungi lagi sudah. Paham ya? Dari Habasyah dari Ethiopia. Siapa itu Al Husain? Sudah pernah dengar itu kelihatannya ya. Orang yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman siapa itu? Siapa itu Abdullah? Apa? Yang jawab antum, yang benar mengucapkannya. Hah? apa kotain. suwaikotain dzu suwaikotain yukharibul ka'bah yaumal qiyamah dzu kotain minal habasyah akan menghancurkan Ka'bah nanti dari kiamat dzu kotain minal habasyah orang yang memiliki dua suai koh, suai koh itu tasgir sakoh dua betis kecil nah dari mana habasyah Ethiopia dulunya padahal apa Mahmud tahu Mahmud antum Mahmud apa apanya gajahnya Abroha atau paling depan dia paling besar dinaik Abroha dan pasukan-pasukannya itu pun apa nggak mampu paham ya kalau diarahkan ke Mekah malah malah apa malah mereka menderum nggak mau jalan tapi kalau diarahkan ke Yaman pulang ke Yaman lagi mau karena saat itu Abroha ini membuat Ka'bah tandingan di Yaman tapi kanisah gereja yang mereka yang bikin yang dibikin itu paham ya Yaman di Rasulullah ya ibu kota Yaman itu nah barakallahu fikum Nah, di situ berkuasa eh, Abroha tadi. Nah, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi gajah-gajah tadi itu ketika diarahkan ke arah Mekah atau Ka'bah enggak mau jalan ya. Tapi kalau diarahkan ke Yaman pulang lagi, lari. Nah, gajah yang paling besar punyanya Abroha Mahmud namanya. Sebutkan dalam sejarahnya seperti itu, Nasrullah salamata wal afiyah. Kita lanjutkan. Wa azamuhu as Yang paling besarnya adalah sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya konsekuensi daripada syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah yang paling besarnya solat Karena solat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak antara hamba dengan Allah taala yang paling pertama kali dihisab masalah apa? solatnya Hak antara hamba dan hamba masalah darah. Jadi antum gak perlu bingung, ini kayaknya tanakut kontradiksi. Karena ada dua hadis. Ada dua hadis yang lafadznya Naam awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Satu. Yang satunya dengan semakna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah ad-dima. Paham ya? Pertama kali yang dihisab eh, di antara hamba dari kiamat nanti adalah salatnya. Riwayat yang satunya lagi hadis yang lain adalah darah. Nah, terus bagaimana ini? Cara menggabungkan kita sinkronkan terlebih dahulu. Sinkronkan digabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? antara hak Allah dengan hambanya salat. Antara hamba dan hamba apa? Masalah apa? Darah. Kenapa engkau mengalirkan darah sepulan? Kenapa engkau membunuh sepulan? Hingga apa? Hingga kambing yang bertanduk saja, kambing yang bertanduk. Antum tahu kambing? Nah, kambing yang bertanduk itu nah dengan yang tidak bertanduk itu pun apa? Ditegakkan di situ. Maksudnya kenapa? Kambing yang bertanduk ini kok menanduk kambing yang punya tanduk itu loh. Paham ya? Padahal nanti ujung-ujungnya yang namanya hewan itu enggak di Enggak apa istilahnya enggak seperti manusia, masukkan surga itu enggak ada. Paham ya? Cuman apa? Cuman masalah keadilan itu benar-benar ditegakkan saat itu. Masalah keadilan benar-benar ditegakkan. Jadi antum sudah paham ya cara mensinkronkan dua hadis tadi, hak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama kali dihisab masalah apa? Salatnya. Hak antara hamba dan hamba, amalan pertama kali yang dihisab masalah apa? Darah. Ini upayakan tercatat ya. Pertanyaan ini berulang-ulang nanti kalau sudah Eh, beberapa hari itu tanya lagi nanti. Jadi ingat-ingat, jangan sampai gagal paham. Kalau perlu catat catat gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Naam, ikhwan fi din azdan wa Wal muradu as-salawatul khamsu al-mafruḍah. Yang diinginkan di sini adalah salat lima waktu. Salat lima waktu itu sudah ditentukan dengan waktu-waktunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segenap kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Paham ya? Waktu sholat duhur eh, ketika matahari seperti ini, seperti itu. Paham ya? Ketika sholat asar juga matahari juga, sholat maghrib juga matahari juga, sholat subuh juga apa? sahaya, sholat isya juga sahaya, Paham ya? Itu secara globalnya. Secara terperinci kalau sudah duhur manakala matahari sudah tergelincir, zawal. Nah, mataharinya sudah mulai ke arah mana? Hah? utara atau timur? Barat. Bayangan berarti ke arah mana bayangnya? Nah Ke timur walaupun istilahnya tidak lurus tapi ke timur intinya. Paham ya? Nah, ketika sudah zawal barakallahu fikum bukan di tengah-tengah ya, bukan di tengah-tengah, masuklah waktu sholat duhur. Kalau biar Abdul lagi tambahin fa'ilnya itu. Maksudnya selebih daripada na barakallahu fikum misalkan ini benda ini ya. Nah, ketika di tengah-tengah seperti ini masih haram hukumnya. Karena apa? Sudah melewati lima waktu yang diharamkan solat, Tiga parah, dua ringan. Yang parah ketika matahari terbenam. Ketika matahari, yang kedua apa? Terbit. Ketika matahari tengah-tengah. Ini haram untuk solat, Paham ya? Larangan keras ini. Yang kedua ketika habis sholat subuh. Yang keempat, yang kelima adalah ketika apa? Habis sholat apa? Asar. Ini lima ini, lima waktu ini terbatalkan dengan as salawat dawatul asbab. Paham ya? Nah, sholat-sholat yang memiliki sebab itu bisa mengalahkan lima ini. Wa illa, kalau nggak punya sebab nggak boleh antum sholat. Di waktu-waktu tadi itu. Tapi kalau ada sebabnya mungkin sholat jenazah, atau mungkin ada yang dikenal dengan sholat tahiyatul masjid, paham ya? Itu nggak masalah. Tapi kalau menyengaja matahari sudah terbenam. Nah, ketika terbenam misalkan antum juga menyengaja sholat itu dilarang. Oleh karena itu ketika matahari terbenam adzan dulu. Paham ya? Dikumandangkan dulu. Nah, enggak ketika terbenam langsung sholat enggak. Paham ya? Nah, itu sholat duhur. Sholat asr nanti kalau bayangan benda ini dua kali lipatnya. Misalkan ini segini. Nah, di sini. Paham ya? Itu udah awal-awal masuk sholat asar itu. Paham ya? Nah, nanti kalau seandainya sholat maghrib tandanya apa? Matahari terbit atau terbenam? Terbenam. Namanya Tandanya ketika matahari terbenam udah. Ketika terbenam itu nggak perlu antum lihat kan belum ada orang azan. Kalau antum lihat langsung terbenam, enggak perlu aslinya. Azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan, memberitakan bahwasanya sudah datang waktu salat. Paham maksudnya ya? Antum misalkan di atas gunung melihat itu mau buka puasa, mulai melihat sudah terbenam, nunggu azan dulu atau enggak? Enggak perlu. Antum yang kasih tahu mereka agar adzan itu aslinya. Paham ya? Nah, Tapi boleh nggak kita berpatokan dengan muadzin? Kalau akurat nggak masalah. Nam karena sebagaimana yang sudah kita lewati, eh barakallahu fikum kulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni umi Maktum. Makanlah kalian dan minumlah sampai kalian mendengar adzannya Ibni umi Maktum. Karena Ibni umi Maktum itu ditugaskan untuk adzan adzan subuh gitu loh. Paham ya? Sebelumnya, nah barakallahu fikum adzan Rasulullah Na'am barakallahu fikum. Yang Adam pertama siapa? Bilal. Apa maksudnya itu ya? Jadi kalau adanya akurat enggak masalah, tapi kalau adan orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu, eh, jangan misalkan belum mata terbenam dan adan jangan ikutin. Karena khawatirnya nanti kita berbuka sebelum datang waktunya. Nah, salat Isya bagaimana? Antum lihat ufuk bagian barat, itu ketika matahari terbenam, muncul enggak semacam cahaya jingga? Iya kan? Nah itu, waktu perhatikan baik-baik itu. Itu nanti kalau hilang habis sudah gelap itu masuklah waktu sholat isya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian terus salat subuh bagaimana? Sebelum salat subuh kalau mau mengintai melihat ada namanya fajar apa? Fajar kadib. Fajar kadib itu semacam cahaya putih yang enggak terlalu jelas di ufuk bagian timur, tapi hilang. Begitu muncul itu nggak lama kemudian hilang, hitam lagi. Karena namanya fajar kadib namanya. Paham ya? Nah, Nanti kalau sudah muncul lagi cahaya putih di ufuk bagian timur, kok semakin terang-terang terang-terang sampai pagi yaitu fajar sadiq namanya. Masuk waktu sholat subuh. Apa maksudnya? Ayana barakallahu fikum semuanya ada keterkaitan dengan matahari dan cahaya-cahaya tadi itu. Mafhum sholat Ayana na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman apa? Hafizu 'ala Salawati was salatil musta. Nah, barakallahu fikum. Jagalah oleh kalian apa salat lima waktu dan salat musta. Salat musta itu apa? Pernah enggak tahu salat musta? Enggak pernah kan? Nah, berarti bahaya. Nah, barak, barak, bahaya sekali. Nah, barakallahu fiikum man taraka salatul asr faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat asar sungguh dia telah kafir. Paham ya? Antum pernah enggak salat musta? Kapan itu? Salat asar, jangan keliru. Paham ya? Salat musta itu salat asar. Nah, barakallahu fiikum dari hafidhu 'ala salawati wa salatul wusta. Perhatikan baik-baik. Nah, apa? Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta itu salat apa? Eh, Yusuf salat asar. Kenapa kok ditekankan sendiri gitu loh ya? Pertama ada umum, tapi kenapa dikhususkan salat asar? Karena banyak orang yang lalai. Kerjaan terkadang dilembur, salat pun nanti. Eh, jamak takhir katanya asar dan maghrib nggak paham dia berarti kan Allah musta'an hati-hati nah banyak orang yang lalai dengan pekerjaannya istilahnya dia kerja ngelembur wah nanti jamak takhir aja katanya jamak takhir asar dan maghrib itu nggak ada hati-hati itu ya nah mulai karena itu sholat lima waktu sangat penting sekali perhatikan baik-baik barakallahu fikum sifat sholat nabi yang jadi pelajari diterapkan nah, kalau sholat itu kalau nggak ada nggak ada apa nggak ada udur syar'i nggak perlu banyak gerak-gerik baru-baru ini paham ya kadang ngatung-ngatung macam ya? Hati-hati ya. Allah musta'an. Nah, teman. Jangan banyak gerak ya. Semuanya sama aja. Paham ya? Kalau darurat mungkin benar-benar gatal nggak bisa misalkan ya jangan terlalu banyak gerak ya, secukupnya, seperlunya. Tapi kalau banyak gerak dikit ini, ini kurang tepat. Paham ya? Karena di dalam salat wa qumulillahi qanitin. Tegakkanlah salat dalam keadaan khusyuk, qanit. Paham ya? Tenang. Nah, mentaati Allah Subhanahu wa taala Maafun sholat, takbir nggak usah malam, jangan malas-malasan. Allah Ya, orang itu sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menghadap kepada atasan-atasan kita yang masih ada atasannya lagi. Paham ya? Menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala serius. Allah. Akbar. Paham ya? Nah, hatwa mengkibai atau udunai. Paham ya? Diperkirakan saja, nggak perlu toleh-toleh juga. Eh, nah barakallahu fiikum Jangan malas-malasan ya. Gerakan-gerakan sholat pelajari kemarin, eh, buku yang sangat ringkes, itu diingat-ingat baik-baik bagaimana cara sedekah, bagaimana cara nam tasyahud ngepal tangannya. Paham ya? Gini Allah musta'an. Berarti ya, gini atau gini. Allah musta'an. Baik insyaallah. Ayo na'am. Kita lanjutkan. Fayati biha kama amara Allah Ta'ala fi awqatiha ma'a jama'atul muslimin. Maka hendaknya orang nah barakallahu fikum mendatangkan salat-salat tersebut pada waktu-waktunya bersama jamaatul muslimin karena salat berjamaah itu apa? Nah barakallahu fikum salatul rajuli fi jama'atin afdal min salatihi nah barakallahu fikum munfaridan fi baitihi aw fi suqi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salatnya seseorang bersama jamaah, jamaatul muslimin, salat berjamaah itu lebih afdal dibanding salatnya dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya. Dengan berapa derajat? Datang berbagai macam riwayat. Ada yang menyatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 23 sampai 29 derajat. Apa maksudnya ya? Dilipat gandakan. Jadi sholat jamaah itu perkara yang wajib. Kalau nggak ada utur syar'i jangan bermalas-malasan. Cuman hukum globalnya yang Abdul itu ketika dari rumahnya menuju ke masjidnya berjalan kaki. Paham ya? Karena setiap langkahnya dihitung. Diangkat derajatnya dihapus dosa-dosa kecilnya. Paham maksudnya ya? Nah, tapi wudu dulu di rumahnya. Ini berkaitan masalah salat lima waktu. Adapun salat sunnah, salat sunnah itu kalau memungkinkan yang Abdul justru di rumahnya. Abdul salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib kecuali sholat wajib. Ini kalau memungkinkan ya, nah rumahnya mungkin dekat, itu bisa sholat di rumahnya. Nah, tapi kalau rumahnya jauh, dalam artian khawatir terlambat, ya nggak masalah dia sholat di masjid. Paham ya? Ini kan kalau memungkinkan itu loh, paham ya? Kalau memungkinkan yang abdul justru sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu di rumahnya. Kalau memungkinkan na'am barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar sedikit faedah mengenai sholat barakallahu fikum bahwasanya sholat lima waktu enam untuk kaum lelaki wajib mengikuti salat jamaah. Bagaimana? Ada salah satu sahabat Rasulullah, salah satu sahabat Rasulullah SAW saat itu buta. Bayangkan itu. Tapi meminta agar ditunjukkan untuk menghadiri salat jamaah. Buta posisinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita yang bisa dikatakan enggak buta, bisa melihat, manfaatkan. Kecuali kalau ada udur yang syar'i. Perhatikan baik-baik, udur yang syar'i seperti apa? Hujan, rukhsah, safar, perjalanan, paham ya? Sakit, itu udzur-udzur syar'i. Paham ya? Tapi kalau cuma sakit panu, kok enggak mau salat jamaah, keterlaluan. Allah musta'an. Nah, jadi hati-hati ya barakallahu fikum, jangan banyak alasan, istilahnya berupaya semaksimal mungkin menghadiri jamaah bersama jamaatul muslimin, bersama jamaah sunnah lebih afdal lagi. Nah, walaupun tidak ada batalnya kalau antum salat di, di balik imam yang dia itu bukan ahlus sunnah, dia masih muslim, itu sah-sah saja. Paham ya? Cuman yang abdalnya dibalik iman ahlus sunnah. Mau masalah ya. Hewan na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat berikutnya kita tutup yang terakhir. Kata beliau di sini bil khusyuk wal khudu' wa tuma'ninah dengan khusyuk eh, khusyuk dengan tumaknina itu agak mirip karena khusyuk itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Khusyuk, tenang. Nah, barakallahu fikum jangan banyak gerak ya. Eh wa na'am fikum. Antum kepalanya ketika takbir Allahu Akbar, nggak perlu gini. Santai aja ini. Matanya lihat arah sujud tapi. Paham ya? Janganlah ini juga. Ah, hati-hati. Toleh kanan kiri atas memnu'. Kalau terpaksa depan itu masih mending. Yang afdolnya tempat sujud. Tapi kalau udah gini, hati-hati. Paham? Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Salat lima waktu jangan sembarangan menghadapkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat sunnah yang lainnya juga sama cara mengerjakannya khusyuk, tuma'ninah, tenang. Hadhihi ya iqamatus shalah inilah yang dinamakan dengan menegakkan salat bukan hanya salat. Bedakan ya, salat dengan menegakkan salat itu lain. Salat itu ya pokoknya intinya salat. Allahu akbar ini intinya salat. Diam aja ini, apa ya? empat rakaat diam aja mulutnya. Salat sudah, sudah sudah salat. Baca Al-Fatihah enggak? Baca tapi dalam hati. Enggak diterima. Membaca di hati gimana? Bacaan itu zikir di lisan. Paham ya? Zikir di mana tempatnya Abdullah? Di lisan. Az-zikru mahalluhu fil lisan wa niyyatu mahalluha fil qalb. Paham ya? Zikir tempatnya di lisan. Tapi kalau niat di hati. Paham ya? Jadi enggak perlu atau nawaitu sallallahu Allah. Enggak perlu. Niat pun enggak perlu dilafadzkan. At-talaffuz bin niyati bid'atun. Paham ya? Melafatkan dengan niat itu perkara bid'ah. Tapi kalau zikir bacaan salat hati-hati. Jangan antum terlupakan. Baca, gerakkan mulutnya. Walaupun pelan pun tergerak. Apa maksudnya? Ini sekedar mengulang-ulang karena ada beberapa yang masih terkadang banyak pikiran, banyak hutang. Allahu Akbar. Dia baca ini. Tanya baca enggak tanya baca, mana dalam hati. Lah kok bisa? Banyak pikiran, banyak hutang. Ya hatta walaupun banyak hutang, banyak pikiran, kalau sholat itu lain lagi urusannya sudah Paham ya? Dipikirkan baik-baik, jangan sampai sholatnya enggak diterima. Apalagi sholat dia khusyuknya karena ngantuk. Ada juga seperti itu. Dia nggak gerak sama sekali gini. Matanya merem tapi. Paham ya? Orang salam dia mati gini. Ah, Allah musta'an. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Masalah sholat ini bukan masalah sepele. Amalan pertama kali yang akan dihisab nanti antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala antara apa? Masalah apa? Salatnya. Jangan sampai lupa. Jadi jangan banyak gerak, khusyuk, tenang. Nah, barakallahu fikum baca bacaannya. Mahum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Walaisal muradu an ya'tiya birruku' was-sujud duna khusyu'i wa tuma'nina. Bukan yang diinginkan dia hanya sekedar ruku' sujud tanpa tuma'nina. Au yusalliha 'ala raghbatihi wa hawa mata ma'arad. Atau dia solat sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan hawa nafsunya kapan saja dia inginkan. Hati-hati. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW dan juga sebutkan dalam Al-Quran dijelaskan oleh para mufassirun akan datang orang-orang yang mereka malalikan solatnya. Solatnya mereka bagaikan ayam jago yang matok makanan. Bagaimana bentuknya? Paham ya? Ini. Maksudnya jengkulit-jengkulit itu solatnya itu. Allah. Nah, cepat sekali hati-hati. Solat tenang saja santai mau kemana? Solat, udah fokus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rangkaian solat tersebut zikir setelah sholat. Jangan terburu-buru. Paham ya? Paham ya? Zikir setelah sholat itu tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau sana? Subhanallah. Kalau ada keperluan bagaimana kalau ada keperluan? Langsung pergi nggak masalah. Paham ya? Tapi jangan mengandalkan zikir yang cepat tadi itu. Paham ya? Apalagi pakai eh, batu yang besar itu ya. Subhanallah, subhanallah. Paham ya? Masbah itu itu juga kurang tepat. Dikir tuh santai aja. Disebut oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah suatu ketika pernah ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang mereka berzikir dikenal dengan apa? Basbasah. Nah, maka Syekh Al-Albani menjawab Basbasah Basbasah yang dengar yang kedengaran Enggak tambah apa? Santai aja. Pakai ruas-ruas dari juga boleh. Paham ya? Pakai apa? Jari jemari juga boleh, intinya kanan. Itu pendapat yang kuat Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika beliau tanya mana yang afdal ya Syekh? Berzikir dengan ruas-ruas jari atau dengan jari jemari? Kata beliau al-amru wasi'. Perkaranya bebas. Boleh milih ruas-ruas jari silahkan, boleh dengan jari jemari enggak masalah tapi kanan. Tapi kanan ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum? Eh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santai saja. Nah, barakallahu Kalau ada keperluan yang sangat, antum meninggalkan itu dan menuju keperluan itu kalau posisinya sangat itu enggak masalah. Tapi apa? Untuk masalah pikir tadi harus fokus gitu loh. Maksudnya ya? Naam. Au kaifa ma arad atau bagaimana yang dia inginkan, enggak bisa. Fakamin musallin la yuqimus shalah. Betapa banyak orang yang salat tapi belum menegakkan salat. Bayangkan, sudah salat tapi belum menegakkan salat bagaimana maksudnya? Salatnya itu bebas sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan syariat gitu loh. Paham ya? Sudah salat dia tapi belum menegakkan salat, bayangkan itu. Bimakna annahu yatala'abu biha. Dengan makna dia itu bermain-main dengan salat. Hati-hati ya, bermain-main dengan salat enggak boleh. Paham ya? Cengengesan, tertawa-tertawa salat, eh, hati-hati. Nah. Wa hadza la tufiduhu salatuhu syai'an yang seperti ini solatnya tidak berfaedah sama sekali bayangkan itu Falmadaru madaru ala kama amar Allah subhanahu wa ta'ala maka perputaran diterima solatnya ataukah tidak sebagaimana yang Allah taala perintahkan solat dengan apa kumunillahi qanitin ay khashiin paham ya nah menegakkan salat dalam keadaan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala khusyuk tenang seperti itu.